الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Karya Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. beberapa faidah yang telah kita kaji pada pelajaran yang sebelumnya berkaitan dengan hukum membaca amin yaitu disunahkan bagi imam ataupun seseorang yang sholatnya munfarid sendirian ketika dia selesai dari membaca Al-Fatihah untuk membaca amin Adapun bagi makmum maka ini hukumnya wajib. Wajib baginya untuk menjawab selesainya imam dari membaca Al-Fatihah menurut pendapat yang rajih. Kemudian kaifiyah dari membaca amin ketika sholat bersama imam maka ini dibaca dengan bersamaan tidak mendahului ataupun tidak menundanya. Kemudian disunnahkan untuk mengeraskan bacaan amin tersebut. Ini bagi makmum. Disunahkan baginya untuk mengeraskan bacaan amin. Sebagaimana telah dijelaskan dalam riwayat-riwayat pada pelajaran yang sebelumnya. Ini beberapa faedah yang telah kita ambil pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita telah selesai dari membaca bab qiraatuhu sallallahu alaihi wasallam ba'd al-Fatihah. Kemudian kita akan lanjutkan bab yang berikutnya. Baru setelah itu akan kita ambil faidah dari kedua bab ini. Qala rahimahullahu taala jam'uhu sallallahu alaihi wasallam بين النظائر وغيرها في الرقعة kumpulannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari bacaan surat-surat di dalam rakaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala rahimahullahu taala wa kana yaqrunu bainan nadhairi minal mufassal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengiringi bacaan dengan surat-surat dari jenis al-mufassal. an nawair yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki adalah as-suwar al-mutamathilah fil ma'ani. Surat-surat yang memiliki persamaan dalam makna kal mau'idah seperti dalam bentuk nasihat au al-hikam atau hikmah-hikmah au al-qasas atau cerita-cerita Adapun al-mufassal nanti insyaallah akan datang faidahnya yang dimaksud dengan mufassal adalah surat yang dimulai dari surat al-qaf atau surat qaf sampai surat an-nas nanti akan kita sebutkan faedahnya jadi surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringnya dari surat Al-Mufassal. Fakana yaqra Nabi membaca surat Ar-Rahman wan Najm fi rakaatin. Beliau membaca kedua surat ini dalam satu rakaat. Waqtarabat wa alhaqah fi rakaatin Kedua surat ini Al-Qamar dan al haqah dalam satu rakaat. Wat-Tur wadh-Dhariyat fi Surat At-Tur dan surat Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Wa idza waqa'at wa wa nun al-qalam fi Wa sa'ala sa'ilun والنازعات في رعة ويل للمطففين وعبس في رعة والمدثر والمزمل في رعة وهل أتى على الإنسان ولا أقسم بيوم القيامة في رعة وعما يتساءلون والمرسلات في رعة والضحان وإذا الشمس كورت في رعة Hadis ini riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Sanadnya sahih. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang lebih ringkas. وقال رحمه الله تعالى وكان أحيانا يجمع بين السور minas sab'i at-tiwal atau at-tuwal ka al-baqarati wan nisa'i wa ali imran fi raq'atin wahidah min salatil laili kama sayati wa kana yaqul afdalus salati tulul qiyam Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang mengumpulkan beberapa surat dari jenis kelompok. Tujuh surat yang panjang. Yaitu Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Beliau membacanya di dalam satu rakaat dari sholat malamnya. Sebagaimana nanti akan datang pembahasannya. Nanti Allah akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan sabah atwal. Wa kana yaqul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah salat yang panjang atau lama berdirinya. Hadis ini riwayat At-Tahawi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan sanatnya dhaif. sanat hadis ini dhaif. Benar di, di yang sahih itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Namun lafadznya afdalus salat tulul qunut. Seutama-utama salat itu adalah yang panjang kunutnya. Ini lafadz yang sahih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qara'a alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mautah Qala subhanaka fabala. Nabi ketika membaca ayat ini dalam surat Al-Qiyamah di akhir surat beliau membaca subhanaka fabala. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari rajulun minas sahabah dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wasanaduhu da'if dan sanatnya ini da'if wajah bitarikin akhar wasanaduhu maudu' dan juga datang dalam sanat yang lainnya namun periwayatannya tersebut adalah palsu nah wa idha qara'a sabbihisma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sanatnya mauquf. Sanatnya mauquf, adapun yang marfu itu dhaif. Beberapa masail dan fawaid yang kita ambil dari kedua bab ini yang pertama adalah ketika seseorang selesai dari membaca Al-Fatihah yang berikutnya yaitu dia membaca surat. Bagaimana hukum membaca surat setelah dari surat Al-Fatihah? Hukmu qiraat suwar ba'da Al-Fatihah. Di sini terdapat khilaf di antara ahli ilmu. Dan yang rajih, pendapat yang kuat bahwasanya anna قراءة al-Quran ba'da al-Fatihah fi salati mustahabbah laisa biwajibin la fil fardi wala fil nafli wa sawa'un fil jahriyati aw sirriyah pendapat yang kuat bahwasanya membaca surat setelah selesai dari Al-Fatihah di dalam salat ini hukumnya adalah mustahabbah hukumnya sunnah bukan wajib artinya kalau seorang yang mendapatkan pahala dia mengamalkannya kalaupun dia meninggalkannya ini tidak ada dosa baginya tidak ada celaan apapun baginya tidak mengapa baik itu mencakup pada sholat fardu ataupun sholat sunnah nanti insya Allah akan datang pembahasannya yang akan dijelaskan oleh musannif diperbolehkan seseorang itu sholat mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Dan itu juga berlaku pada sholat jahriyah ataupun sirriyah. Seluruhnya itu disunnahkan. Karena sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa dalam sholat sirriyah, sholat duhur dan asar, itu membaca Qur'ah wajib baik dia menjadi makmum ataupun ketika sholat sendiri. Nah, maka yang rajin yang kuat adalah bahwa seluruhnya itu adalah sunnah. Tidak ada yang wajib dari keadaan-keadaan yang tertentu. Fahadah madhabu al-jumhur min ahli ilm. Ini pendapat dari mayoritas keumuman dari ahlul ilm. Madhab al-Hanabilah, kemudian juga madhab al-Syafi'iyah, dan selainnya. Di antara dalilnya mereka menyebutkan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim kata beliau radhiyallahu taala anhu mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli salatin qiraah di dalam setiap salat itu adalah bacaan ya, jadi salat itu dengan atau dikategorikan sebagai salat itu karena dia di dalamnya ada bacaan. Thumma qal kemudian beliau melanjutkan wa man qara'a bi ummil kitab faqad ajza'ta. Kalau atau faqad ajza'at anhu. Kalau dia membaca surat Al-Fatihah, maka ini salatnya telah sah. Wa man zada fahuwa afdal dan barang siapa yang menambahkannya, maka itu lebih utama. Di sini disebutkan lebih utama. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa in zitta khair. Kalau engkau menambahkannya, maka ini adalah kebaikan. Al-Imam an Nawi dalam kitabnya Minhaj beliau menyebutkan fihi dalil liwujubi al-Fatihah. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya surat Al-Fatihah wa annahu la yujzi ghairuha dan tidak sah kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Wa fihi istihbab as-suratu ba'daha. Dan di sini juga terdapat dalil bahwasanya disunnahkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Wa hadza mujma'un alaih. Dan ini pendapat yang telah disepakati. Ya, walaupun di sana hakikatnya terdapat perbedaan. Wa hadza mujma'un alaihi sunnatun inda jami'il ulama. Inilah yang disunahkan dari seluruh para ulama. Wa hukiya an ba'dil ulama biwujub biwujubi qira'ati surah fa hadha syad mardud. Ya kata beliau telah dihikayatkan dari sebagian ahli ilm tentang wajibnya membaca surat. Dan ini pendapat yang syad atau mardud. Nah, Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Al-Mumti' wa qira'atus surah ba'da al-Fatihah ala qauli jumhur ahli ilm sunnatun. Yang membaca surat setelah Al-Fatihah ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian dari bab ini kita melihat tentang sifat penggambaran surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salat salatnya, terutama yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka di sini kita ringkas tentang faidah jenis-jenis bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salatnya. Jenis-jenis anwa qiraatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi salatihi Al-awwal yang pertama, kana yakra suratan fi kulli ra'ah Beliau itu terkadang membaca satu surat di dalam satu rakaat atau di dalam setiap rakaat beliau membaca satu surat dari awalnya sampai selesai. Ini jenis yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis pada bab yang telah kita baca. Yang kedua, karena yaqra'u surah wa yuqassimuha fi rak'atain. Dan terkadang beliau membaca sebuah surat kemudian beliau membagi menjadi dua rakaat. Sebagaimana dalam hadis Aisyah riwayat Ahmad. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a suratan fi rak'atain. Dalam riwayat yang lainnya, qara surat Al-Baqarah fi raka'atain. Beliau membaca satu surat untuk dua rakaat. Dibagi menjadi dua. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, Nabi saw. beliau membaca di penggalan akhir surat. Dan terkadang juga beliau membacanya di penggalan dari pertengahan surat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Karena yaqra aman rasulu ila akhir al-ayah. Kemudian juga beliau membaca surat Al-Mu'minun dan beliau berhenti di pertengahan surat. Keadaan yang keempat Beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang menggabung antara beberapa surat di dalam satu rakaat. Dan di sini juga disebutkan dalam bab yang kedua yang barusan kita baca, beliau menggabungkan surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Beliau gabungkan dalam sholat malamnya satu rakaat hampir sejumlah atau sebanyak lima juz lima juz lebih sedikit lima juz lebih dua lembar seperempat ini dilakukan dalam sholat malam ya nanti insya Allah akan datang pembahasannya bagaimana bacaan imam ketika mengimami makmum. Kemudian juga bagaimana bacaannya ketika seorang itu sholat sendiri. Karena ini masing-masing memiliki hukum yang berbeda. Insya Allah akan datang babnya. Kemudian keadaan yang kelima, wakan ahyanan yaudhuha kulha fithaniyah. Dan terkadang beliau saw mengulangi bacaannya yang dibaca pada rokaat pertama diulangi pada rokaat yang kedua. Ini juga termasuk dari sunnah seseorang baca surat kemudian diulangi di rokaat yang kedua dengan surat yang sama. Ini beberapa jenis yang kita kumpulkan dari bab ini tentang keadaan-keadaan Nabi SAW dalam membaca surat. Dan ini adalah pendapat dari jumhur atau mayoritas ahlu ilm. Mayoritas ahlu ilm mereka semua telah menyebutkan tentang bolehnya keadaan-keadaan semua ini untuk diamalkan. Dan bahkan disunahkan juga untuk diamalkan. Karena telah datang riwayat-riwayat yang sahih dalam hal tersebut. Karena sebagian ulama ada yang menyebutkan makruh. Ada yang menyebutkan tidak mengamalkannya. Tidak disukai untuk diamalkannya. Nah. Dan hukum asalnya membaca surat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya faqra'u ma tayassara min. Ayat ini dalam bentuk siap tentang salat malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengerjakan salat malam maka bacalah sesuai dengan yang mudah bagimu. Ya. Namun secara keumuman dengan kaidah ahli tafsir menyebutkan al-ibratu bi'umumiha. Hukum yang diambil itu adalah keumuman dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Bacalah apa yang mudah bagi kalian. Faqra'u ma tayassara min." Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini secara umum. Berlaku pada berbagai keadaan. Karena al-ibratu bi'umumiha atau al-ibratu bi'umumil lafadz Hukum itu diambil dari keumuman ayat dari dalam Al-Qur'an. Ya sehingga seorang bisa memilih dengan surat yang mudah baginya. Kalau dia hafal surat yang pendek, dia baca yang pendek. Kalau dia hafal yang panjang, maka dia baca yang panjang. Apa yang mudah baginya. Dan yang paling utama, wal afdalu antakuna al-qira'atu yaqtadi bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama itu membaca surat adalah menyontoh apa yang telah datang dalam riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca dalam salat ini surat ini. Maka yang paling utama adalah kita pun menirunya. Kita membaca dalam surat ini dengan atau salat ini dengan surat tertentu. Ini yang paling utama. yaqtadi bima jaa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil adillati as-sahihah wa yutabiqu sunnah allati hafadha 'alaiha. Jadi kita mengikuti tuntunan Nabi. Kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan sunnah yang telah dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya adalah dalam salat subuh itu disunnahkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Ini senantiasa dijaga oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang utama adalah kita meniru dan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Nabi alaihi wasallam. Kemudian juga contoh yang lainnya adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat Jum'ah atau salat Jumat itu surat Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Ini yang sunnah kita ikuti. Walaupun terus-menerus. Ya, sepanjang hidupnya selama sholat Jumat dia selalu membaca ketika dia menjadi imam, dia selalu membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Maka ini tidak salah karena dia telah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di dalam salat sunnah sebelum atau setelah adzan al-fajr salat sunnah dua rakaat subuh. Ya, ini juga sunnah. Nah, dan nanti insya Allah akan datang perinciannya pada bab-bab yang berikutnya. Faedah yang selanjutnya dan ini yang terakhir berkaitan tentang pembagian kelompok surat-surat di dalam Al-Quran. Jadi surat-surat dalam Al-Quran itu telah dibagi perkelompokannya. Siapa yang membagi disebutkan oleh para ulama bahwa yang bagi adalah Rasulullah SAW. Ya beliau memberi istilah dengan istilah-istilah khusus pengelompokan surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Nah. Pengelompokan tersebut terbagi menjadi empat empat bagian. Ini karena disebutkan di sini, maka kita sebutkan juga faedahnya. Kelompok yang pertama diistilahkan dengan as-sab'u atwal. Surat tujuh yang panjang. As-sab'u adalah tujuh. Atwal adalah jamak dari tawil. Panjang. Surat tujuh yang panjang yaitu surat yang akhtar min mi'ati ayat. Surat yang berisikan lebih dari 100 ayat wa balagat ala mi'ataini wa akhtar Dan bahkan lebih dari 200 ayat. Ini disebut dengan surat yang panjang dalam Al-Qur'an. Dan itu ada tujuh surat. Surat yang pertama adalah Al-Baqarah. Surat terpanjang di dalam Al-Qur'an sebanyak hampir mendekati tiga juz. Ya, dua juz setengah. Nah, dan ini berjumlah 286 ayat. Surat Al-Baqarah. 286 ayat. Surat yang kedua Ali Imran. Ini berjumlah 200 ayat. Surat yang ketiga An-Nisa. Berjumlah 176 ayat. Kemudian yang keempat Al-Maidah. Berjumlah 120 ayat. Kemudian Al-An'am. Berjumlah 165 ayat. Taib. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am. Yang keenam Al-A'raf berjumlah 206 ayat dan yang terakhir At-Taubah berjumlah 129 ayat. Ini hampir dari ketujuh surat ini seluruhnya melebihi dari jumlah 100 ayat ke atas. Sebagiannya 200 ayat lebih. Ini jenis yang pertama as-sab'u at Kemudian kelompok yang kedua diistilahkan dengan al-mi'iyun Al-Mi'iyun. Alif lam mim ya. Kemudian diberikan hamzah, kemudian ya, kemudian waw dan nun. Ya. Yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya mendekati 100 ayat. Ataupun lebih tapi sedikit. Ya, lebih sedikit. Mendekati 100 ayat atau lebih sedikit. Di antaranya adalah surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat An-Nahl, surat Al-Isra, Al-Kahfi, Toha dan seterusnya. Ini letaknya di pertengahan-pertengahan Al-Quran. Dan itu rata-rata mendekati 100 ayat. Kelompok yang ketiga adalah Al-Mathani. Yaitu surat-surat yang ayatnya kurang dari 100. Ya, kalau tadi mendekati 100, kalau ini kurang dari 100. Nah. Dan contohnya sangat baik sekali. Al-Qasas, Al-Ankabut, Sabah Fatir, Ghafir Fussilat Ashura, Az-Zukhruf dan yang semisalnya. Nah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Farra Al-Farra Abu Zakaria Yahya bin Ziyad seorang ulama yang diberi julukan sebagai Amirul Mukminina fin nahwi. Pemimpin di dalam bidang ilmu nahwu. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghdadi ya, dalam tarikhnya Al-Farra adalah pemimpinnya di dalam bidang ilmu nahwu. Dan sebagiannya menyebutkan beliau inilah pemimpin dari bahasa Arab. Al-Imam Al-Farra. Mengapa beliau diberi julukan Al-Farra? Al-Farra ini adalah istilah bagi orang yang pintar dalam bicara. Beliau ini memiliki kepiawaian dalam berbicara dan juga memiliki keahlian yang sangat bagus dalam meringkas meringkas ilmu. Ya. Dan dahulu Khalifatul Ma'mun Khalifah Al-Ma'mun itu memberikan tugas kepada beliau untuk membuat kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu dalam bait-bait syir. Nah, dan ini bisa didapati dalam kitab-kitab yang luas dalam pembahasan ilmu nahwu. Kita akan mendapati sering sekali menyebutkan qala al-Farra. Berkata al-Imam Al-Farra Abu Zakaria Yahya bin Ziyad. Beliau menyebutkan al-Mathani hiya suwar allati ayatuha aqallu min mi'atin ayah li'annaha tuthanna ay tukarrar Al-Mathani adalah surat-surat yang jumlah ayatnya itu kurang dari 100 dan dia itu disebut dengan Al-Mathani karena dia itu tukarrar sering terulang bacaannya berbeda dengan e, surat-surat yang dua kelompok yang sebelumnya ini sangat jarang sekali terulangi dalam salat-salat lima waktu. Sangat jarang sekali. Adapun yang al-mathani ini lebih sering. Jenis yang keempat atau kelompok yang keempat adalah al-mufassal. Surat-surat yang diberikan kelompok nama dengan istilah al-mufassal. Ini telah datang dalam riwayat-riwayatnya. Dan al-mufassal ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Tualul mufassal. Tual al-mufassal. Mufassal itu yaitu yang dimaksud dengan mufassal karena likas roti fawasilih. Karena banyak-banyak anu karena terselalu nam jumlahnya itu terselingi dengan penghalang-penghalang surat yaitu bacaan basmalah. Jadi baru sedikit sudah selesai surat. Sedikit selesai surat. Nah, ini disebut dengan al-mufassal. Yang pertama adalah tual yang panjang-panjang ini dimulai dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Surat Qaf sampai Al-Mursalat. Kemudian yang kedua, wastul mufassal. Pertengahan. Tidak terlalu panjang dan tidak juga pendek. Ini dimulai dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Kemudian yang terakhir adalah Qisarul Mufassal. Surat-surat yang pendek. Yang terpendek dalam Al-Qur'an dan ini dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dalam kedua bab ini. Kemudian untuk perinciannya surat-surat yang disunahkan insya Allah akan datang pada bab-bab yang berikutnya. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadal qadr Subhanakallahumma rabbana bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.